Prinsip berpegang teguh dengan Islam yang berdasarkan Al-Quran, kemudian Sunnah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim Tepatnya di dalam surat Ali Imran 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan segenap kaum muslimin wal muslimat tanpa terkecuali Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu yang artinya hendaklah kalian Wahai kaum muslimin, berpegang teguh dengan tali Allah. Dalam keadaan kalian bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Ini nas Al-Qur'an. Perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla ditujukan kepada segenap muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada untuk memiliki prinsip al-i'tisamu bihablillah berpegang teguh dengan tali Allah berpegang teguh dengan Islam berpegang teguh dengan Al-Qur'an berpegang teguh dengan sunnah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam diminta bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah perintah ini barakallahu fikum Allah sebutkan setelah perintah bertakwa kepadanya. Dan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan tali Allah itu merupakan bentuk keimanan dan merupakan konsekuensi ketakwaan. Allah mengatakan di ayat yang sebelumnya, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih." wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah mengatakan setelah itu wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah. Menunjukkan prinsip berpegang teguh dengan Islam, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasulullah SAW mempelajari bimbingan Allah dan Rasulnya meyakini kebenarannya mengamalkannya mendakwahkannya termasuk bagian keimanan dan termasuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu sebagai upaya untuk wafat untuk mati di atas keislaman wala tamutunna illa wa antum Di dalam Ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Juga memerintahkan kita kaum muslimin Untuk ittiba' As-siratil mustaqim Diperintahkan untuk mengikuti siratil mustaqim Jalan yang lurus Siratul mustaqim juga dimaknakan dengan Islam. Juga dimaknakan dengan Al-Qur'an. Juga dimaknakan dengan bimbingan-bimbingan ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang dikenal dengan sunnah beliau. Jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, ditempuh oleh para siddiqin, ditempuh oleh para syuhada dan salihin yang dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya disebutkan di dalam surat Al-An'am 153. Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah menyatakan dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Kata Allah, siratal mustaqim, jalannya Allah yang lurus. Allah mengatakan fattabi'u, maka ikutilah ia. Ikuti. Wala tattabi'u subul dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang pendek-pendek yang menyesatkan sebab akan mencerai beraikan kalian dari caranya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah wasiatkan kalian dengannya, kamu pasti akan bertakwa kepada Allah bila mengamalkannya. Sangat tegas. Perintah untuk mengikuti siratal mustaqim, ittiba. Diilmui, diyakini, dipelajari, diamalkan, didakwahkan, dipegangi dan jangan mengikuti selain siratul mustaqim. Jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang menyimpang, yang menyesatkan. Allah mengatakan di akhir ayat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu wasiat Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melaksanakan wasiat ini, dia pasti bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mengikuti Siratul mustaqim itu merupakan konsekuensi ketakwaan mengikuti jalan-jalan kecil yang menyimpang itu merupakan kerusakan kerusakan takwa kepada Allah Azza Ini semuanya azab Allah perkara yang sangat jelas gamblang pasti dalam Islam. Sebuah prinsip yang wajib dipegangi oleh segenap kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis terkait dengan ayat di atas yang saya bacakan tadi. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba Katanya beliau khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqim. Suatu kali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan hadza siratullahil mustaqim. Satu yang lurus ini adalah jalan Allah yang lurus, siratul mustaqim. Thumma khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Rasulullah SAW menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak, sebelah kiri juga garis-garis kecil yang banyak. Beliau mengatakan bahadihi subul yang belok kanan, belok kiri adalah subul. Jalan-jalan kecil yang disebutkan dalam ayat ini. Yang Allah katakan wala subul. Kamu jangan mengikuti subul. Jalan kecil yang menyesatkan tadi. Rasul mengatakan wa ala ra'si kulli sabirin minha syaitanun yad'u ilaih. Kata Rasul di penghujung masing-masing jalan yang kecil yang pendek tadi ada setannya yang mengajak umat manusia masuk di dalamnya. Dikatakan oleh para ulama kita ketika menerangkan riwayat ini, yang dimaukan dengan syaitan adalah syaitanun minal ins. Setan-setan bangsa manusia. Yakni orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat dari kalangan ahlul bid'ah. Mereka lah yang ada di jalan kecil yang menyesatkan tadi. Sehingga subul yang dikecam dalam Islam jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan sesat, jalannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga semakin jelas kita diperintahkan untuk mengikuti satu jalan Siratullahil mustaqim Barakalahikum Inilah Inilah yang selalu kita panjatkan di Dalam sholatnya kita kita memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jal dalam sehari 17 kali supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah untuk bisa meniti Siratul mustaqim. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Fatihah, Ihdina Siratul mustaqim." Ya Allah, tujukilah kami, beri kami hidayah kepada Siratul mustaqim. Allah mengatakan selain itu, Siratul ladzina an'amta 'alaihim." jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Disebutkan di ayat yang lain di An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang kau beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, kaum salihin dan merekalah sebaik-baik teman di dalam menelusuri siratal mustaqim. Allah mengatakan setelah itu, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Walau qalil, juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Dalam tafsirnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tegas menyatakan, Al-maghdubu alaihim al-yahud. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Abdalun humul Sementara orang-orang yang sesat adalah kaum nasara. Sekali lagi kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan siratal mustaqim mengikuti siratal mustaqim diminta untuk berdoa memohon hidayah kepada siratal mustaqim Dijelaskan jalannya Allah, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin, jalannya orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama, ulama yang terkemuka ila yaumiddin. Barang siapa yang ingin selamat, barang siapa yang ingin kebahagiaan, barang siapa yang ingin surganya Allah Azza wajalla kewajiban dia sekarang ini adalah menelusuri siratal mustaqim tadi. Berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Ikhwanum fillah azzaakumullah wa muslimin rahimakumullah disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga memerintahkan kita untuk tamassuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an juga dengan sunnah Rasulullah SAW dan itu dijadikan sebagai jaminan selamat dari semua bentuk penyimpangan penyimpangannya. Datang dari banyak sahabat dan dia sahih dikarenakan banyak jalur isnadnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'di abadan." in tamassaktum bihima. Kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku kata Rasulullah SAW. Sehingga tamasuk bil kitab wa sunnah berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu sebagai upaya untuk selamat dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat dari semua bentuk kesesatan yang ada. Tidak bakal menyimpang selama Anda termasuk berpegang teguh dengan dua prinsip Dalam riwayat yang lain, Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita bahwasanya umatnya nanti akan mengalami berbagai macam fitnah. Di tengah-tengah mereka akan terjadi berbagai macam perselisihan, perpecahan-perpecahan. Berbagai macam paham-paham. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Melarang kita dari yang namanya semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Disebutkan di dalam hadir riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, dari Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu dan ia sahih Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَضْوَ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِبِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Rasul mengatakan barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti maka dia akan melihat perpecahan, perselisihan yang sangat banyak. Banyak sekte, banyak tarikat, banyak paham. Sangat banyak kata Rasul. Ketika itu, fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Ini para sahabat. Abu 'alaiha bin nawajid kamu kikit sunnahku tadi dengan gerahan-gerahan kalian. Yang kuat ganginya Kamu kikit, jangan sampai lepas. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini. Ini bid'ah. Sebab yang namanya semua bid'ah adalah kesesatan. Jelas Rasul mewajibkan kita untuk kembali kepada sunnah Rasul dan kembali kepada para sahabat di masa-masa penuh dengan paham-paham yang sesat. Dalam riwayat yang lain yang datang dari banyak sahabat dan dia sahih. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memberitakan tentang perpecahan pada umat ini yang jumlahnya 73 sekte. Belum memberitakan hanya satu yang selamat. Satu yang selamat dari semua perpecahan, semua penyimpangan, semua kebidahan, satu yang selamat di dunia ini dan di hari, di hari akhir Kata Rasulullah SAW, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فرقة umatku akan terpecah menjadi 73 firqah sekte pemahaman tarifat, paham Rasul mengatakan kulluha finnar semua di neraka tempatnya semua di neraka tempatnya illa wahida kecuali satu kecuali satu. Disebutkan siapa yang satu wahai Rasulullah SAW belum mengatakan al jamaah. Yang satu itu adalah al jamaah. Banyak orang akhirnya mengklaim al jamaah ini. Kamilah al jamaah. Kamilah al jamaah. Kami yang selamat karena kami al jamaah. Sebentar. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menerangkan lebih lanjut Siapa yang dimaukan dengan al-jamaah dalam riwayat ini yang selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat di akhirat nanti dari hukuman neraka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dan dihasankan sebagian ulama kita ketika tanyakan tentang al-jamaah itu Nabi kita Muhammad alaihi wasallam mengatakan hiya makana mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang namanya al-jamaah ialah siapa saja yang seperti aku di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Siapa saja yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Barakallahu Itulah yang selamat mereka lah disebut dengan al-firqatun najiyah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah azzakumullah dari sekian banyak ayat yang saya bacakan di atas dan juga hadisnya Rasulullah alaihi wasallam yang diungkapkan di atas jelas bagi kita bahwasanya al-i'tisamu bi sunnati najah berpegang teguh dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam Al-Quran, Sunnah, dan dengan pemahaman para sahabat, itulah keselamatan. Itulah kewajiban kita. Itulah prinsip kita dalam berislam. Prinsip kita dalam beragama. Upaya selamat dari semua penyimpangan yang ada. Upaya selamat dari semua paham-paham yang ada. Kewajiban kita para Allah. Itu kita ilmui, kita pelajari, kita kaji, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perkara akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, dakwah kita. Ha? Semuanya. Sesuai dengan bimbingan tadi. Barakallahu. Maka ketika ada seorang muslim dan muslimah di dalam kesehariannya berupaya mengamalkan bimbingan ini, berakidah sesuai dengan prinsip ini, beribadah dengan prinsip ini, bermuamalah, berakhlak, berdakwah e, dalam semua kesehariannya dengan prinsip ini, maka dialah yang dikatakan muslim yang di atas siratal mustaqim. Dialah muslim yang baik, muslim yang saleh, muslim yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, muslim yang selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan. Inilah yang namanya mustaqim, orang yang lurus mutamassik di sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang dapat keutamaan-keutamaan ini satu poin penting yang harus dipahami baik-baik barakallahu. Saya dahulukan prinsip ini dikarenakan di tengah-tengah masyarakat kita sudah mulai kabur tidak bisa membedakan antara orang yang berupaya untuk berislam dengan benar dengan apa yang mereka istilahkan dengan ekstremisme radikalisme. Dari keterangan di atas kita bisa dengan tegas menyatakan orang yang berislam dengan bimbingan Quran, bimbingan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat, para tabiin atau tabiin itu bukan radikalis. Itu bukan ekstremis. Itu bukan orang-orang yang menyimpang. Tapi mereka lah orang yang sedang berupaya meniti jalur yang benar. Meniti siratul mustaqim. Meniti bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengamalkan ayat Allah. Mengamalkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan salah memahami. Jangan salah menilai. Mereka inilah yang di atas al-haq dan kewajiban masing-masing kita berupaya untuk menuju ke sana. Bukan mengklaim, bukan mengambil sendiri, tapi ajakan kepada semua pihak, semua muslimin, semua muslimat, mari kita bersama-sama dalam berislam, dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam beradab kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabatnya, meniti siratul mustaqim. Anda mukmin, Anda yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan prinsip tadi. Lalu siapa yang dimaksud dengan radikalis? Lalu siapa yang dimaksudkan dalam pandangan Islam tentunya? Jawabannya Allah dari beberapa ayat dan hadis yang saya bacakan di atas sungguhnya sangat jelas, sangat gamblang. Ketika kita bacakan Al-Fatihah saja, doa yang kita panjatkan selama ini dalam khutnya kita dijelaskan dengan gamblang di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al al Karim di Al-Fatihah menyebutkan doanya kaum muslimin dalam sholatnya, ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami siratul mustaqim setelah itu Allah menyebutkan ada tiga jalan. Yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Jalannya siapa ya, Pak? Yang dibawakan tadi. Jalannya orang yang lekas nikmat dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Inilah jalur yang benar, siratal mustaqim. Allah mengatakan selain Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang dimurkai. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Al-Yahud. Nabi Muhammad mengatakan hubul Yahud. Mereka orang-orang Yahudi. Waladhalin. Juga bukan orang yang sesat. Siapa mereka ini? An-Nasara. Rasul mengatakan mereka adalah kaum Nasara. Ini jelas. Ada siratul mustaqim. Ini Islam. Kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Muslimin yang di atas siratul mustaqim. Ini orang yang benar. Ahlul hak Ahlul iman. Ahlul taqwa. Yang dijamin dengan sekian banyak fadilah dan jannah Allah SWT yang di sebelah kanan dan kirinya mereka lah yang disebut dengan radikalis mereka lah yang disebut dengan ekstremis sektor kanan yang dimurkai Allah Azza wa Jal Yahudi mereka lah radikalis yang sebelah kiri Abolin orang yang sesat mereka adalah kaum Nasara radikalis sehingga dari semua agama-agama yang ada, agama yang hak cuma satu. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak yang Allah baik hanya Islam. Inilah yang di atas siratul mustaqim. Inilah ahlul Islam, ahlul iman, ahlul hak. Sementara agama-agama yang lainnya adalah agama-agama ekstrim agama-agama radikalis dalam pandangan Islam. Baik dari kalangan Yahudinya dengan berbagai macam pecahan-pecahan yang ada atau dari kalangan kaum Nasrani dengan berbagai macam pecahan-pecahan yang dan semua agama-agama selain Islam dikatakan radikal, dikatakan ekstrim, dikatakan keras atau lembut, menyimpang dari bimbingan Islam barakallahu Allah mengancam dalam firman-Nya disebutkan di Ali Imran ayat yang begitu masyhur di kalangan kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan terima daripadanya dan nanti di hari akhir termasuk orang-orang yang merugi. Selain Islam ditolak Selain Islam dimurkai, selain Islam sesat. Allah yang mengatakan demikian, bukan kita. Kita hanya menukil ayatnya saja. Tolong jangan dipahami, oh, dikit-dikit sesat, nah, dikit-dikit dimurkai. Dari Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian, Maksud dibiarkan? Hmm? Bukan kita yang mengatakan demikian. Yang mengatakan sesat, Allah Azza wa Jalla. Yang mengatakan dimurkai, Allah Azza wa Jalla. Yang dikatakan ditolak, menerima. Allah Azza wa Jal yang mengatakan mereka merugi Allah Azza wa Jal dalam ayat yang lain disebutkan di Al-Bayyinah saya nggak bawakan nomor ayatnya dikarenakan sangat masyhur di kalangan kaum muslim Allah Subhanahu wa taala mengklaim menghukumi orang-orang tadi yang selain muslimin dihukumi kafir diancam dengan neraka dikatakan sebagai makhluk yang paling rendah di Al-Bayyinah Allah mengatakan dalam firman-Nya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah ini omongan siapa ini omongan ustaz omongan dai omongan mubalek atau omongan siapa ini ini firman Allah azza wa jalla barang siapa yang menentang firman ini hati-hati dicurigai keislamannya di al bayna Allah mengatakan dalam firman-Nya ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang telah kafir min ahli kitab dari kalangan ahli kitab al-yahud wa nasara wal musyrikin dan semua kaum musyrikin ini meliputi semua agama-agama selain al-yahud selain nasara yang kafir sebutkan semua agama yang ada Allah mengatakan fi nari jahannam khalidina fiha mereka di yaumul qiyamah nanti di neraka jahanam kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Allah mengatakan merekalah syarul bariyah. Merekalah makhluk Allah yang paling jahat, yang paling jelek, yang paling buruk. Yang mengklaim siapa? Allah Azza wa Yang menghukumi siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita hanya membacakan ayatnya dan subhanallah ayat-ayat ini kaum muslimin rahimakumullah sering kita dengarkan. Ya sering kita baca dalam sholat. Tapi terkadang kurang perhatian dengan maknanya. Padahal sangat jelas gamblang maknanya. Sehingga terkait dengan agama-agama yang ada Yang dikatakan agama yang Allah ridhai Agama yang lurus, agama yang benar Agama Islam kata lagi yang lain Yang selainnya dikatakan radikal Dikatakan ekstrim dikatakan jahat, dikatakan sesat, dikatakan dimurkai, dikatakan dalam neraka jahanam, makhluk yang paling jelek. Ini semuanya hukum-hukum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita hanya menukil saja. Yakin? Sehingga tolong salah besar ketika mengarahkan tuduhan-tuduhan radikalisme, ekstremisme, fundamentalis dan semisalnya kepada kaum muslimin. Mohon maaf, salah alamat. Bukan alamat palsu, salah alamat. Mestinya mengarahkan itu semua kepada non-muslim. Non-muslim, ketika Anda bicara radikalisme dalam perkara agama, non-muslim yang, yang, yang Anda tuju. Entah Anda menuding Yahudi, wala Nasara, atau yang lain-lainnya. Dan dalam sejarah, mereka adalah kaum radikal yang sangat mengerikan. Saya mau tanya sama jadinya yang dikenal sebagai pembunuh para nabi siapa? Kurang keras ngomongnya. Yang dikenal sebagai pembunuh para nabi itu siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, bukan kaum muslimin. Ya apa ya? Yang menuhankan nabi mereka. Siapa itu? Yahudi enggak? Hah? Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Kaum menasor. ada yang mengatakan Isa adalah Allah, Isa adalah anak Allah, Isa adalah Trinitas. Kau menasor. Walaupun tidak membunuh para nabi, tapi mengkultuskan para nabi. Ekstrim, radikal. Itu semua penyimpangan dari Islam, para barakallahu. Ini prinsip yang semestinya jangan saya, jangan saya berubah. Tidak boleh berubah dan haram untuk berubah prinsipnya muslimin sangat jelas lakum dinukum waliyati bagimu agama bagi adalah agama kami adalah kaum muslimin punya bimbingan yang jelas punya bimbingan dan arahan yang jelas dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu sehingga yang radikal mereka berdaya dan bahaya mereka luar biasa makar-makar musuh-musuh Allah dari kalangan al-Yahud wan Nasara terus. Jangan kira kamu punya makar. Ada sebuah statement yang sangat ringkas tapi sangat penting untuk dibicarakan baik-baik oleh setiap kaum muslimin. Hasil penelitian para ulama kita, mereka menyatakan tidak ada satu pemahaman pun yang ekstrim, yang radikal dalam Islam. Yang dikecam dalam Islam, melainkan di belakang mereka itu adalah orang kafir. Di belakang mereka adalah orang kafir. Al-Yahud atau Nasara. Atau dua-dua. Munculnya yang namanya pemahaman Qadianiyah, Ahmadiyah. Munculnya pemahaman Bahaiyah. Dan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang lain. Di belakang mereka adalah Al-Yahud atau Nasara. Semuanya. Mereka teliti semua kelompok-kelompok yang ada, sekte-sekte yang ada yang begitu sesat, yang begitu menyimpang. Diteliti ternyata benang merahnya belakangnya adalah al-yahud wa nasara. Ima bentuan mereka atau mereka yang mendanainya atau mereka yang menyumbangnya al-wahim tidak pernah lepas dari yang namanya al-yahud wa nasara. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, "Walan tardha al yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha dengan engkau ya Rasul hingga engkau mengikuti agama mereka. Makar terus berlanjut. Merekalah kaum radikalis. Merekalah kaum muslimis. Bukan kaum muslimin, bukan Islam. Dijelaskan tadi bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW berpegang teguh dengan tali Allah berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran bimbingan sunnah dengan praktek dan pemahaman para sahabat, ulama rasyidin, para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in. Mereka lah orang-orang yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Mereka lah ahlul haq dari kalangan kaum muslim. Kemudian, apakah ada di tengah-tengah umat Islam yang terkena paham radikal ekstrim? Jawabannya di mana Jawabannya jangan mentang-mentang sama-sama musuh dibela-bela ya. Ada apa enggak ada? Jawabannya ada dan Rasul yang memberitakan. Rasul yang memberitakan. Ketika menjelaskan tentang perpecahan yang ada pada umat ini. Rasul memberitakan tadi umatnya terpecah menjadi 73 sekte firqah. Beliau mengatakan kulluha finnar, semua dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalankah mereka. Berarti yang 72 ini disebut dengan sekte yang sesat. Inilah yang disebut dengan sekte radikal. Sekte yang ekstrim. Semua kelompok yang bobitnya ini kaidahnya. Ini prinsipnya. Semua sekte, semua kelompok, semua paham, semua fikrah yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya alaihissalam dan pemahaman para sahabatnya dialah yang namanya sekte radikal paham radikal fikrah radikal para kawan kenapa dikarenakan bertentangan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi Sangat jelas dengan ayat yang saya bacakan di atas yang di An'am 153. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabil." Sesungguhnya ini jalanku yang lurus kata Allah. Siratal mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, para ulama terkemuka yang di atas sunnah. Ikuti Wala tattabi'us subul dan kalian jangan mengikuti subul sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang saya bacakan tadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul menggariskan satu garis. Ini yang lurus. Inilah Al-Qur'an, sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat. Siapa saja yang masuk ke dalamnya dia selamat. Barang siapa yang meniti jalankahnya maka dia selamat. Kemudian dibikin garis sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu namanya ekstrim kanan, radikalisme kanan. Yang sebelah kiri ekstrim kiri, radikalisme kiri. Itu yang dikatakan Rasul sebagai subul. Jalan-jalan kecil yang pendek yang kata Rasul pada masing-masing jalan tadi ada setan yang menyuruh umat manusia masuk dalam <clears throat> namanya jalan-jalan setan. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah salah seorang ulama tabi'in ahli tafsir murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Mujahid bin Jabr al menerangkan yang dimaksudkan dengan subul dalam ayat di atas al bid'ah wa syubhat bid'ah bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan paham sehingga yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan yang sesat, yang menyimpang, jalan setan dari kalangan umat manusia, jalannya ahli bid'ah. Inilah yang dikatakan radikalisme, yang dikatakan sebagai ekstremisme, yaitu yang bertentangan dengan siratul mustaqim, yang menyimpang dari jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, para tabi'in. Entah itu nyimpang kanan namanya ekstrim kanan atau nyimpang kiri namanya ekstrim kiri. Entah radikalisme kanan atau radikalisme kiri. Kalau yang kanan itu biasanya kasar atau lembut. Kok diam? Hah? Kalau yang kiri. Kalau yang kiri. Kasar juga. Oh, kasar semua ya, pokoknya. Intinya bukan terkait dengan masalah kasar atau lembutnya. Tetapi yang dibahas adalah penyimpangannya dari Siratul mustaqim. Dalam pandangan Islam, kaidah untuk mengenali ini kelompok radikal, pemahaman radikal, paham radikal ketika pertentangan dengan prinsip Islam wal Muslim, bertentangan dengan akidah Islam wal Muslim, bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para sahabat. Entah kanan, entah kiri, entah kasar atau entah dia lembut. Entah disampaikan dengan cara-cara kasar atau disampaikan dengan cara-cara lembut. Selama dia menyimpang, maka dikatakan sesat, radikal, ekstrim. Maka kaum muslimin qanatina azakumullah termasuk salah alamat ketika membicarakan radikalisme, membicarakan ekstremisme yang dituju adalah orang-orang yang berupaya untuk mengamalkan Islam dengan benar. Yang dituju adalah orang-orang yang berupaya untuk menghidupkan bimbingan-bimbingan Nabi Muhammad SAW radikal. Ini salah alamat, bukan alamat palsu, salah alamat. Mestinya yang namanya gelar radikalisme, ekstremisme ditujukan kepada semua pihak, semua kalangan, semua paham, semua sekte, apapun namanya yang bertentangan dengan prinsip Quran Sunnah dengan pemahaman salaf. Ini patokannya. Bukan patokan mohon maaf, bukan patokan adatnya masyarakat, bukan patokan uh, ormas di tengah-tengah masyarakat, bukan patokan parpol di tengah-tengah masyarakat, bukan. Tapi patokannya bimbingan Islam yang mulia ini, Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang berseberangan dengan ini, siapapun orangnya dikatakan radikal, dikatakan ekstrem. Makanya kewajiban kita semua muslimin dan muslimat kewajiban kita semua dalam beragama Islam kita berupaya kembali kepada jalur yang benar tidak boleh mengklaim tapi pembuktian aja ya Pak tidak sebanyak ngomong langsung pembuktian tidak sebanyak slogan langsung pembuktian buktikan akidah kamu ibadah kamu dakwah kamu tarikhah kamu akhlak kamu waamalah kamu adab kamu semuanya di atas bimbingan yang benar tadi. Al-Quran, hadisnya Rasul, sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para sahabat. Benar, Alhamdulillah. Salah, Anda terjatuh dalam kerangka radikalisme. Itu mi'yar patokan yang benar. Ini sengaja saya pertegas kaum muslimin rahimakumullah dikarenakan dalam Islam, eh, di tengah-tengah masyarakat Islam mereka salah di dalam menilai sesuatu. Yang mereka nilai bukan sisi prinsip. Yang mereka nilai hanyalah yang tidak sesuai dengan umumnya masyarakat. Yang mereka nilai yang dikatakan aneh dengan tengah masyarakat. Yang mereka nilai justru al-haq dikatakan al-batil, al-batil dikatakan al-haq. Maka ingat baik-baik terkait dengan agama-agama yang ada yang radikal selain Islam wal muslimin Terkait dengan kaum muslimin, semua dikatakan radikal, semua dikatakan ekstrim, kecuali siapa saja. Saya nggak mengatakan saya, saya nggak mengatakan anda, siapa saja, tanpa terkecuali yang berupaya berislam dengan bimbingan Al-Quranul Karim, bimbingan Sunnah Nabi kita Muhammad Alaihissalam dan bimbingan para Sahabatul Kiram radhiyallahu anhum ajma'in, para tabiin, para tabiin, para ulama terkemuka di kalangan kita semua sampai yaumuddin, sampai akhirat nanti, sampai hari akhir nanti. Yang sesuai dengan bimbingan ini, maka dia yang selamat dan dia bukan radikalis. Yang nyimpang daripadanya, itulah yang dikatakan sebagai radikalisme, ekstremisme. Barakallahu. Kemudian barakallahu Perlu diperhatikan baik-baik. Setiap kali ada paham radikal baik kanan atau kiri. Setiap kali ada gerakan ekstrim, secara pengalaman yang disebutkan oleh para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang, pasti dan pasti akan menjurus kepada gerakan teror Sehingga radikalisme seringkalinya bergandengan dengan terorisme. Barakallahu Disebutkan diriwayatkan dari salah seorang ulama tabi'in pada masanya yaitu Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah Beliau salah seorang muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Kata beliau rahimahullah taala mabtada'ar rajulu bid'atan. Mabtada'ar rajulu bid'atan illa stahalla sayyid Wa fi illa kana akhiru amrihi as sayyid Tidaklah seseorang itu terjatuh di dalam pemahaman-pemahaman bid'ah ekstrim Melainkan dia pasti nanti akan menghalalkan pedang. Disebutkan dalam, dalam lafaz yang lain, melainkan pada ujungnya nanti dia akan memandang bolehnya pakai pedang. Artinya apa? Menggunakan pertumpahan darah. Awalnya pemahaman bid'ah, pemahaman yang sesat. Ujungnya terorisme. Juga Imamul Barbahari rahimahullah. Beliau ini adalah cucu muridnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarh Sunnah menyatakan, "Wa'lam annal ahwa'a kullaha wa'lam annal ahwa'a kullaha ratiyah." wa kulluha tad'u sahibaha ila saif. Beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya semua hawa nafsu hawa nafsu yakni pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman radikal, pemahaman ekstrim, semuanya membinasakan. Semuanya menghancurkan. Ini membinasakan pelakunya, menghancurkan pelakunya, akan hancur agamanya, hancur akidahnya, Beliau mengatakan wa kulluha tad'u sahibaha ila sayf. Dan semua pemahaman pemahamannya radikal tadi akan mengajak pelakunya kepada pedang. Artinya apa ya, Pak? Ujung-ujungnya adalah teror. Ujung-ujungnya adalah teror. Baik yang awalnya keras atau yang awalnya halus. Semua paham radikal, semua paham ekstremis, ujungnya nanti adalah pedang pertumpahan. Sehingga ketika ada radikalisme pasti akan muncul yang namanya terorisme. Dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, terorisme itu ada dua. Ini yang dikecam dalam Islam ada dua. Yang pertama ialah irhabun fikri. Teror pemahaman. Teror pemahaman. Ini yang paling membahayakan. Dikarenakan terornya bukan menggunakan fisik, bukan menggunakan senjata, bukan menggunakan kekerasan, tapi menggunakan yang namanya tebar pemahaman. Menebarkan racun-racun pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat di kalangan kaum muslimi. Apa istilahnya ke ya, apa bahasanya? Cuci otak yang lainnya. Hah? Apa namanya hanya? Di, ya di cuci otaknya, otaknya itu di, eh, di diracuni oleh berbagai macam pemahaman yang ini yang paling membahayakan. Dikarenakan tidak ada gerakan-gerakan yang yang menumpahkan darah, tidak ada kekerasan, tidak ada uh, teror, tapi pemahamannya masuk. Barakallahu hmm, mereka masuk dengan paham-pahamnya, dengan cuci otaknya dan segala macamnya. Terus dengan dakwah-dakwah mereka, dengan majalah mereka, dengan buletin mereka, dengan acara mereka, terus yang dimasukkan itu pemahaman-pemahaman yang sesat. Ini yang paling berbahaya. Dan tokoh-tokohnya sangat mengerikan, sangat membahayakan. Dia tidak menggunakan pedang. Tapi dia menggunakan pikiran dia yang menyimpang menyesatkan semua umat. Barakallahu Dan yang kedua disebut dengan irhabun jasmani atau irhabun badani, teror fisik. Disebutkan oleh para ulama kita teror fisik ini kaum muslimin rahimakumullah tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya radikalisme pemahaman. Tidak akan mungkin muncul kalau tidak ada teror pemahaman. Muncul dulu radikalisme, ekstremisme, kemudian teror pemahaman, irhabun fikri, baru akan muncul setelah itu yang namanya teror fisik pengeboman-pengeboman, penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh pelaku-pelakunya dengan fisik dan segala macamnya itu muncul setelah yang yang yang sebelum-sebelumnya. Ini cabang yang sebelumnya adalah ini. Semua dikecam dalam Islam. Semua dikecam dalam Islam. Dan sekali lagi itu sebabnya bukan bimbingan Islam. Sebabnya bukan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme Islam tidak pernah mengajarkan terorisme Sunnah Rasul tidak pernah mengajarkan radikalisme Sunnah Rasul tidak pernah mengajarkan yang namanya terorisme Sedikit pun Tapi semua itu sebabnya adalah Adanya penyimpangan-penyimpangan berpikir Adanya penyimpangan-penyimpangan paham Yang bertentangan dengan Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu Sehingga terus berkaitan radikalisme terorisme, radikalisme terorisme terus begitu. Walaupun juga ada teror, teror yang tidak ada unsur pemahaman radikal. Tapi terkait dengan unsur dunia. Ini dilakukan oleh orang yang zalim, orang yang fasik yang hanya mengejar dunia dengan aksi terornya. Tapi yang yang marak di tengah-tengah kaum muslimin adalah terorisme yang berasal dari pemahaman radikal yang sangat menyimpang dari pemikiran Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Di antara paham radikal yang berujung kepada teror yang sangat mematikan yang sangat meracuni pemahaman-pemahaman pemuda-pemuda Islam dan muslimin ialah radikalisme takfir radikalisme takfir radikalisme mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujah dengan tanpa hak namanya takfir di dalam sejarah Islam Radikalisme takfir ini Yang paling tua ya, Radikalisme takfir ini yang paling tua <clears throat> Dalam sejarah umat Islam Dan sebagai pemicu pertama Pemicu utama terjadinya terorisme Dalam sejarah Islam, radikalisme takfir ini yang pertama kali <clears throat> diterapkan ialah takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan penguasa. <clears throat> Jadi bidikan pertama, target operasi pertama, ah, PO gitu ya, Nah, target operasi pertama radikalisme takfir ini pemerintah. Ini paling tua. Dan subhanallah paling eksis sampai sekarang ini. Dan subhanallah akan selalu ada sampai akhir zaman nanti. Ini sempat terjadi pada masa dahulu kala di zaman para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sudah ada di zaman sahabat. Sudah ada di zaman sahabat. Dan hembusannya semakin kencang di akhir-akhir masa kekhilafan Utsman radhiyallahu anhu. Meledak pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Barakallahu. Mereka mengkafirkan para sahabat. Ya kan itu zamannya para sahabat. Waktu itu yang menjadi penguasa para sahabat. Yang menjadi khalifah para sahabat. Yang menjadi penguasa para sahabat Amirul Mukmininnya para sahabat, sang khalifah para sahabat. Sahabat Utsman dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Mengkafirkan para sahabat yang ada ketika itu dan semua kaum muslimin yang bersama dengan para sahabat ketika itu. Satu alasannya, dikarenakan mereka berhukum dengan hukum manusia, nggak berhukum dengan hukumnya Allah Azza Wajalla. Ini ada nggak di zaman sekarang yang semacam ini? Jangan mengatakan ada. Ini inti pemahaman kaum radikalis. <clears throat> ini inti pemahaman kaum teroris. Itu ini sebabnya. Sudah ada zaman dahulu kala. Target operasinya dulu para sahabat pemerintah, penguasa dari kalangan para sahabat, Khalifah Utsman, Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu. Hujahnya sama, ayat yang, yang dibacakan juga sama. Sambil memegang mushaf mengatakan inil illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum, kecuali hukum Allah sambil muka mushaf lagi. Sampai sekarang masih ada yang semacam ini. Mereka meneriakkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Semua sahabat Ali kafir, semua sahabat yang sama beliau kafir, semua para tabi'in muslimin yang sama beliau kafir. Kemudian yang sepakat dengan hukum beliau dari kalangan para sahabat yang lain, Muawiyah bin Abi Sufyan dikatakan kafir, Sahabat yang sama beliau dikatakan kafir. Para tabiin yang sama beliau dikatakan kafir. Semuanya kafir. Semuanya kafir. Ini namanya radikalisme takfir. Ekstremisme takfir. Dari Islam atau bukan? Pak diem. Dari Islam atau bukan pemahaman ini? Lah, bukan dari Islam. Mohon maaf, Islam tidak mengajarkan radikalisme. Ini pemahaman dari sekte yang juga paling tua dalam sejarah Islam dan paling eksis sampai hari kiamat. Kalau zaman dahulu dikatakan dengan sekte Khawarij. Terus berubah namanya dengan berbagai macam nama-nama yang semua pemahamannya sama. Dikatakan Khawarij, dikatakan Haruriyah, dikatakan Azariqah, dikatakan yang lain-lainnya. Muncul sampai detik ini disebut dengan nama Al-Qaidah dikatakan sebagai jemaatul jihad, dikatakan sebagai jemaatul takfir, dikatakan sebagai jemaatul nusrah, dikatakan sebagai Daesh, daulah Irak Syam, dikatakan sebagai ISIS. Hah? Apa Islamic State Irak Syria. Hah? Ada yang mengatakan uh, eh, JI sekarang. Uh, eh, DI, Daulah Islamiyah. Semuanya namanya beda, tapi semuanya sama. Ini hujahnya. Mengkafirkan penguasa Islam, mengkafirkan penguasa kaum muslimin dengan landasan yang sama, dikatakan tidak berhukum dengan hukum Islam. Jangankan penguasa sekarang, jangankan penguasa sekarang, penguasa zaman dahulu kala, Khalifah Utsman, Khalifah Ali dikatakan kafir Mengkafirkan para sahabat yang ada pada masa itu. Mengkafirkan para tabi'in yang ada pada masa itu. Umat yang terbaik, generasi yang terbaik dikatakan kafir dengan alasan yang sama. Apalagi orang sekarang, eh, gono ini, gitu ya, dikafirkan sama mereka semua. Itu bukan dari Islam sedikit pun. Saya kita mengatakan ayatnya betul, itu ayat Al-Quran, tapi yang salah pemahamannya radikal. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sahih dari beliau dari banyak jalur dari banyak menerangkan ayat di atas "Waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun" beliau mengatakan kufrun tuna kufrin itu kekufuran bukan kekufuran ini bukan kufur akbar yang mengeluarkan pelaku dari Islam itu kufur kecil. Itu bukan kekufuran yang kamu duga yang kamu kira. Dari Ibn Abbas, tokoh sahabat, ahli tafsir yang terkemuka di para sahabat. Sementara mereka menyelisih pemahaman para sahabat. Yang radikal Ibn Abbasnya ataukah mereka nya? Oh, Yang radikal itu khawaritnya. Yang radikal itu ISISnya yang radikal itu Al-Qaidahnya dan nama-nama lain link-link mereka. Mereka kasih nama Link Santoso, Link Nur Rahman, Link Bahru Naim, link-link yang lainnya. Itu sekedar link. Tapi semua masuk dalam sebuah kerangka yang memainkan pemahaman khawarij dengan radikalisme takdir. Mengerikan. Target pertama adalah pemerintah, penguasa. Bisa, bisa kita tebak kaum muslimin rahimakumullah. Kalau meyakini penguasanya kafir, apa langkah berikutnya? Coba diam. Radikalisme kedua. Namanya radikalisme kesalahpahaman tentang makna jihad. Jihad ada dalam Islam, ada ketentuannya, ada hukum-hukumnya dan segala macamnya. Oleh mereka dicomot untuk melegalkan tindakan mereka. Dikarenakan mereka meyakini pemerintah Indonesia kafir. Ini tegas mereka katakan demikian. Hah? Baik yang menamakan dirinya mujahidin ataupun yang lainnya terang-terangan punya ikat yang mantap kafir. Pemerintah Indonesia mereka katakan kafir. Dikarenakan kafir, maka jalan satu-satunya untuk bisa menghilangkan kekufuran ini adalah jihad. Mereka punya mutu mut syahidan au ish hamida. Mati syahid atau hidup bahagia. Itu mereka. Jihad. Maka mereka pun mengeluarkan resolusi jihad. Mengeluarkan yang namanya semangat berjihad. Jihad, jihad, jihad. Sehingga dikatakan jamaatul jihad. Sehingga dikatakan sebagai mujahidin. Hah? Mereka membentuk namanya Majlis Mujahidin. Ada yang barat, ada yang timur. Ada yang Indonesia, ada yang luar Indonesia. Al-Muhim. Jihad. Bisa kamu tebak lawan siapa kira-kira? Lo kok diem? Lawan siapa kira-kira? Lawan siapa? Jawabannya pasti yang dilawan adalah penguasa. Dan siapa saja yang merestui penguasa tadi. Jangan heran kalau kemudiannya mereka sasar target operasi mereka adalah penguasa kita. Dalam hal ini yang paling mereka benci dari kalangan aparat. Ya Pak ya? Aywa. Jadi yang ditargetnya itu adalah bapak polisi di pos-pos polisi mereka dan segala macamnya target operasinya mereka. Jangan heran Dikarenakan sudah ada radikalisme sebelumnya, radikalisme takfir, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan uh, aparat kepolisian, mengkafirkan TNI, Polri, semuanya kafir. Dikarenakan mengikuti hukum yang kata yang mereka sebut dan hukum tauhid tadi. Nauzubillah. Sehingga jihadnya keblinger. Dalam Islam, azabumullah dalam mensikapi penguasa dan pemerintah, Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat. Buru-buru peran diminta untuk mendengarkan dan mentaati pemerintahnya, penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, dalam kemaslahatan umum, dalam perkara yang mubah, selama perkara kemaksiatan. Itu yang memerintahkannya langsung Allah Azza wa Disebutkan dalam An-Nisa Ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Penguasa di kalangan kalian kaum muslimin. Dan itu pula nasihatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu ma hatta wa kariha illa yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'at itu Rasul yang mengatakan demikian sabda Rasul dalam Bukhari Muslim kalam Allah kalam Rasulnya bukan dari saya saya hanya menukil saja pada sabdanya wajib Kata-kata ala itu uh, dalam ilmu nahwunya mengandung makna wajib. Wajib atas tiap-tiap muslim mendengar, mentaati penguasanya dalam perkara yang dia suka atau dia nggak suka. Selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Ketika diperintahkan dengan kemaksiatan, jangan dengarkan, jangan taati yang maksiat tadi. Yang lain kamu taati. Dalam Islam di, dikecam dengan keras, tidak diperbolehkan memberontak penguasa. Jangan kamu memberontak, menghujat pemerintah tidak boleh. Mencela pemerintah tidak boleh. Menyebutkan keaiban-keaiban penguasa tidak boleh. Tidak boleh. Diperintahkan untuk memuliakan pemerintah, memuliakan penguasa, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendukung menyupport mereka, membantu kerja mereka dalam perkara yang mubah, dalam perkara syar'i, bukan dalam perkara maksiat. Ini prinsip Islam. Sehingga ketika jihadnya melawan pemerintah itu bukan jihad Islam, itu namanya jihadnya khawarij. Itu bukan jihad yang syar'i, itu namanya jihad yang keblinger, yang menyimpang. Bukan namanya jihad. Tapi namanya pemberontakan penguasa. Barakallahu Sehingga bukan dari Islam sedikit pun. Barakallah Dan masih akan muncul bermunculan radikal-radikal yang lainnya, radikalisme yang lainnya dalam pemahaman-pemahaman yang ada yang dari sana akan muncul yang namanya terorisme, terorisme dan semua itu kaum muslimin rahimakumullah sedikit pun bukan dari bimbingan Islam dan sunnah sedikit pun bukan dari bimbingan Allah bukan dari bimbingan Rasul alaihi bukan dari bimbingan para sahabat, bukan bimbingan para ulama kita. Itu bukan bimbingan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan bimbingan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Bukan bimbingan ulama-ulama yang setelahnya. Bukan bimbingan Ibnu Taimiyah atau Ibnu-Ibnu yang lainnya. Bukan bimbingan Muhammad bin Abdul Wahab atau yang lain-lainnya. Tidak ada seorang ulama pun dari ulama-ulama Islam yang terkemuka yang punya bimbingan semacam ini. Semuanya mengecam Semuanya mengecam dikarenakan bukan dari Islam sedikit. Radikalisme itu bukan Islam. Radikalisme itu bukan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Islam tidak mengajarkan radikalisme. Sunnah Rasul tidak mengajarkan radikalisme. Kalau saya kata katakan itu oknum sebagian pihak yang tidak memahami Islam dengan benar, yang tidak memahami sunnah Rasul dengan benar. Masuk dalam kerangka-kerangka pemahaman yang begitu mengerikan, radikalis yang menjerumuskan mereka semua ke dalam terorisme. Allahul musta'an. Dari penggambaran tadi khanatina azakumullah, ya tentunya lebih mudah bagi kita untuk menjelaskan kepada jamaah sekalian bahaya radikalisme untuk agama dan bangsa. Lebih gampang dengan apa yang diutarakan tadi namun dikarenakan waktu yang sudah mulai mendekati maghrib tadi diminta jam lima seperempat ya iya iya ini sampai saya ngantong enam cukup Hah?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 Walhamdulillahirabbil alamin. memohon para